sebelum kita memulai pelajaran dia ingin uh, muzakarah perkara pembicaraan ini kepada kita seluruhnya. Al-insanu fi hadhihi dunya manusia di dalam kehidupan dunia ini khuliqa li ibadatillah diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah wal ibadah hiya hasanatul muslim dan ibadah adalah merupakan kebajikan-kebajikan hasanatul is hasanatul muslim kebajikan-kebajikan seorang muslim وترك الذنوب والمعاصي أيضا إذا احتسب فيها المسلم هي من حسناته meninggalkan dosa-dosa serta perbuatan-perbuatan di mana kalau seorang muslim meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tersebut ya dia dalam rangka mencari kerajaan Allah Azza wa Jalla juga sebagai kebajikan bagi dia. فقد قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الله سبحانه وتعالى ta'ala telah berfirman barang siapa yang melakukan amalan kebajikan walaupun sebesar sebesar biji yang sangat kecil dia akan segera mendapatkan dan melihatnya wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah Dan demikian juga sebaliknya barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang jelek walaupun sangat kecil, dia juga akan menyaksikan amalan-amalan tersebut. Wala syakka wala syakka anna jami'una la yadkhul al-jannah illa bi rahmatillah. Dan kita tidak ragu bahwasanya seluruh kita tidak akan masuk jannah Allah Azza wa Jalla kecuali dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walakin al-insan fi hadhihi dunya bi'amalihi. Akan tetapi manusia di dunia ini tergantung dengan amalan dia. Fakama anna al-hasanat sebagaimana juga kebajikan-kebajikan tersebut. Kada tudhibna tudhibna as-sayyi'at dia juga akan menghilangkan dan menghapus kejelekan-kejelekan. فكذلك السيئات demikian juga maka yang namanya kejelekan-kejelekan تحبط الأعمال juga akan tuhbitullah تحبط juga الأعمال akan menghapuskan amalan-amalan tersebut. فالشرك إذا دخل في العبادة أبطلها Kesyirikan apabila masuk ke dalam suatu ibadah maka syirik itu akan menghapuskan dan membatalkan peribadatan tersebut. والرياء إذا دخل في العمل أنقصه أو أذهبه بحسب ما يقوم بالمسلم Suatu perbuatan ria apabila masuk dalam amalan seorang hamba, imah amalan tersebut ria itu akan mengurangi nilai daripada amalan dia atau akan menghapuskan dia. Qala al-'Allamah Ibnu Al-Qayyim Imam Ibnu Qayyim berkata, "Wa muhbitatul a'mali" Pembatal-pembatal amalan tersebut adalah wa mufsidatuha dan yang merusak amalan-amalan tersebut akthar min an tuhsar lebih lebih banyak daripada dihitung nggak bisa dihitung begitu. وليس الشأن في العمل وليس الشأن في العمل Bukanlah eh, keadaan di dalam amalan tersebut, وإنما الشأن hanya saja keadaan daripada amalan itu adalah في حفظ العمل di, في حفظ العمل di dalam menjaga amalan tersebut mimma yufsiduhu dari perkara-perkara yang akan merusak amalan tersebut. Uyuhbituhu dan yang membatalkannya. Wa adrusu ma'akum hadithan dan saya uh, mempelajari bersama antum sekalian satu hadis hadisan ha? eh, nata'ammalahu atau hadis. Nata'ammalahu jami'an nata'ammaluhu jami'a mengamati dan mendalaminya seluruhnya wa natadabbarahu dan kita tadabbur wa na'lamu khuturat al-amri fi. wa na'lamu khuturat al-amri fi. dan kita akan mengetahui tentang bahaya bahaya di dalam perkara tersebut wa huwa hadis al-muflis yaitu pembicaraan daripada ini adalah tentang orang yang muflis, orang yang merugi. Fakaj المفلس مفلس المفلس حديث المفلس أيوة فضل. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره dalam meriwayatkan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam satu hadis di dalam Imam Ahmad eh? نعم وغيره والترمذي وغيره dalam Musnad Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi serta yang lainnya سألهم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat أتدرون من المفلس Tahukah kalian siapa yang dikatakan orang yang merugi, muflis? فقالوا يا رسول الله المفلس منا Mereka menjawab, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang merugi atau orang yang bangkrut itu di kalangan kami adalah من لا درهم له ولا متاع orang yang tidak memiliki uang yang terbuat daripada perak atau perhiasan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, المفلس يوم القيامة seorang yang dikatakan bangkrut atau merugi dari kiamat adalah تأملوا يا أحبة تأملوا coba perhatikan wahai orang yang saya المفلس cintai. يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة Seorang yang merugi atau orang bangkrut pada hari kiamat adalah seseorang yang datang membawa amalan sholat, amalan zakat, siam kemana? Biati siyamin, salatin wa siyamin wa zakat. Datang membawa amalan salat, amalan puasa dan amalan zakat. Hadhihi thalathatu arkanil Islam. Dan yang tiga ini merupakan rukun daripada rukun Islam. Salah. Salat. Ar-rukun tsani min arkanil Islam. Rukun yang kedua daripada rukun Islam. Wa zakat. Zakat. الركن الرابع من أركان الإسلام merupakan rukun yang keempat daripada rukun Islam. والصيام الركن الثالث من أركان الإسلام Puasa merupakan rukun yang ketiga daripada rukun Islam. يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال Dia datang di hari kiamat dengan membawa amalan-amalan ini. هل قبلت منه أو لم تقبل Apakah diterima amalan ini atau tidak diterima? قبلت Kubila diterima. Wa kutibat lahu hasanat dan dituliskan kepadanya tentang kebajikan-kebajikan amalan tersebut. Wa ma hiya hadhihi al-hasanat? al fara'id. Wa ma hiya hadhihi al-hasanat? al fara'id. Dan eh, tidaklah kebajikan ini kecuali adalah kamil kebajikan yang sangat besar yaitu kebajikan amalan eh, kewajiban yang sangat eh, besar dan agung walakinnahu ya'ti yawmal qiyamah akan tetapi dia datang di hari kiamat tersebut qad syatama hadha dia telah mencela sebulan wa qadhafa hadha telah menuduh sebulan sebagai berzina wa safaka dama hadha dan menumpahkan darah sebulan wa akhadha mala hadha dan mengambil harta benda sebulan wa daraba hadha dan memukul sebulan Kebiran kebiran. ta'ammalu ya'ti قد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا dan menumpahkan darah si fulan فيؤخذ هذا من حسناته diambillah untuk si fulan ini kebajikan yang ada pada dia ما هي هذه الحسنات الصلاة والزكاة والصيام apa kebajikan yang dibawa dia tadi salat zakat dan puasa. A'mal kal jibal. Amalan-amalan yang seperti gunung. Tu'khadh min hasanatih. Diambil daripada kebajikannya tersebut. Wa tadhhab liman akhadha malahum aw qadhafahum. Diambil kebajikan-kebajikan tadi diserahkan kepada orang yang dia tuduh tadi atau orang yang dicela dia tadi. Fa idza faniyat hasanatuhu apabila telah habis kebajikan-kebajikan yang ada pada dia walam yaqdi ma alaih walam yaqdi ma alaih dan belum diselesaikan apa-apa yang apa namanya ma alaihi min huquq ala al-akharin apa-apa hak-hak orang lain pada dirinya belum selesai ukhidha min sayyi'at man zalamahum wa baga alaihim wa akhadha haqqahum diambillah kejelekan-kejelekan orang-orang yang dia zalimi tadi kemudian diserahkan kepada dia. Faturihat alaih dan ditimpakan kepada dia. Faqudifa finnar dan kemudian naudzubillah dicampakkan ke neraka. Al-amr azim ya ahibbah. Perkaranya adalah sangat besar wahai saudara yang saya Al-hifaz 'ala al-amal as-salih amrun azim. Menjaga memelihara amalan-amalan yang soleh adalah perkara yang sangat agung dan mulia. والحقوق المتعلقة بالخلق والحقوق المتعلقة بالخلق hak-hak yang berhubungan حقوق العباد hak-hak yang berhubungan dengan hak-hak kepada makhluk yang lain hamba-hamba yang lain مبنية على المشاحة مبنية على المشاحة والاقتصاص أي الاقتصاص يعني الله عز وجل لا بد أن يقتص فيما يحصل فيما إيه. بين عبادهم إيه. الحقوق المتعلقة بالعباد بالعباد مبنية على المشاحة jadi apa namanya hak-hak yang berhubungan dengan hamba-hamba dan manusia tersebut dibangun di atas muqaddas مبنية على يعني الله عز وجل لا يغفرها لأنها متعلقة بحقوق العباد مبنية ايش بنيته على المشاحة الاقتصاص والأخذ dibangun di atas kisos dan perhitungan sama makhluk atau sama hamba dan manusia tersebut. فلا يغتر الإنسان بعمله الصالح. Jangan seseorang tertipu dengan amalan-amalan soleh yang dia lakukan. وهو يظلم. Sementara dia zalim. وهو يستهين بالدماء. Sementara dia menumpahkan darah ke- da- da- menumpahkan darah. وهو يأكل أموال الغير Kemudian dia men- me- mengambil harta benda orang lain. وهو يكذف المسلمين Kemudian dia menuduh eh, kaum muslimin. وهو يمشي بالنميمة والغيبة Kemudian dia berjalan di permukaan bumi dengan melakukan gibah dan mengadu domba. فهذه تأتي عليه وبال يوم القيامة Orang seperti ini akan mendapatkan musibah besar pada hari kiamat. فنسأل الله عز وجل Dan kita berlindung kepada Allah Azza minta أن taubat kepada Allah Azza wa Jalla. أن يجعلنا ممن يقف عند حدوده Iya. من يقف عند حدوده Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla termasuk orang-orang yang eh, tegak berdiri berdiri batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. ودرسنا أيها الأحبة هو في كتاب Dan pelajaran kita di hari ini wahai yang orang-orang yang kami cintai نواقض الإسلام yaitu pembatal-pembatal Islam. وانتهينا من الناقض الثالث kita telah selesai daripada pembatal Islam yang ketiga. واليوم نأخذ الناقض الرابع والخامس والسادس. Dan saat ini hari ini kita akan mempelajari pembatal Islam yang keempat dan yang kelima. قال الشيخ Muhammad ibn Abdul الوهاب rahimahullahu taala Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, "Man i'taqada anna ghayra hadiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو kafir Yang keempat dari pembatal Islam itu para sahabat rahmatullah adalah meni'takada barang siapa yang beraktikat berkeyakinan bahwasanya petunjuk daripada selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua dia menganggap bahwasanya hukum selain daripada hukum Allah Jalla wa lebih baik daripada hukum dia. Atau seperti orang yang yufadzilu, orang yang mengutamakan, menganggap lebih mengutamakan hukum tawarid. Bentuk jamak daripada tawud anggap lebih utama hukum tauhid daripada hukum Allah Azza wa Maka orang seperti ini adalah kafir. Dianggap kafir. لا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هدي Dan kita tidak ragu bahwasanya petunjuk dan tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan petunjuk yang paling terbaik. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في خطبة الحاجة ونحن نمتثل ذلك وخير الهدي هدي Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak mengulang-ulang di dalam khutbatul hajjah yang kita mengatakan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik petunjuk itulah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akmalul hadi hadiyahu. Dan eh, petunjuk yang paling sempurna adalah petunjuk dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsanu min hadihi. Dan tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yuslihu amra al-ibadi wal biladi illa bihadihi. Tidak akan eh, tidak akan sembuh baik tidak akan baik tuntunan la yasluhu أمر العباد والبلاد إلا بهديه tidak akan baik urusan hamba tersebut dan negerinya kecuali dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهنا في هذه الناق في هذا الناقض نتكلم عن أمرين Di dalam pembatal Islam yang keempat ini kita akan berbicara dalam perkara dua perkara, kedua topik. أمر متعلق بهديه Perkara yang berhubungan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأمر متعلق بالحكم بالتحكيم والحكم dan kemudian perkara yang berhubungan dengan hukum. فمن اعتقد أن هناك هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر Maka barang siapa yang ber, ber, beratikat bahwasanya ada tuntunan selain daripada Nabi SAW yang lebih afdal daripada tuntunan Nabi SAW maka dia kafir kata beliau. Walihadi al murad bihi sayruhu. Dan yang dimaksud, dimaksud dengan hadi di sini adalah sayruhu, yaitu perjalanan dan sirah beliau. Wa manhajuhu dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatuhu dan cara dan metode beliau jalannya. Wa hadha naqid يتعلق بالجزء الثاني من الشهادة dan uh, eh, pembatal yang keempat ini يجعله يتعلق بالركن الثاني من الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله أو السباني eh, أيوه يعني هذا الناقد يجعله لم يتعلق يتعلق لفظ. بشهادة أن محمد رسول أيوه. الله Pembatal yang keempat ini menjadikan kalian bahwasanya eh, membentuk bahwasanya ya eh, bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكما أن لا إله إلا الله Sebagaimana kalimat la ilaha illallah تتعلق بنفي جميع المعبودات من دون الله menjadikan ada kalimat taja'alakum wa taja'ala. ها؟ Kalimat la ilaha illallah taja'al تنفي جميع ما يعبد من إيه. دون الله Kalimat la ilaha illallah menafikan, meniadakan seluruh peribadatan selain Allah Azza wa Jal و- والدعوة إلى عبادة الله وحده dan memposisikan bahwasanya meminta dan berdoa itu hanya kepada Allah saja. كذلك شهادة أن محمد رسول الله Demikian juga persaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam معناها أنه لا يعبد الله إلا بما syara. شرعه محمد صلى الله عليه وسلم Maka maknanya juga adalah bahwasanya tidaklah seseorang atau kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن طاعته فيما أخبر Persaksian bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membenarkan apa yang beliau kabarkan وتصديقه فيما أخبر kita membenarkan apa وتصديقه فيما Nah, أخبر awal awal Ta'atu fi ma'amar. Nah, kita mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau. Kemudian membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Khalas. amma zajara anhu. Kemudian kita meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa an la yu'bad illa bima syara'ahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita beribadat kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. وهذا الأمر يتعلق بالأمور القلبية Dan ini kata beliau adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan amalan-amalan hati. فمن اعتقد Maka أن barang, فمن اعتقد أن هناك هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم maka barang siapa yang beriktikad berkeyakinan bahwasanya ada petunjuk dan tuntunan lebih afdal daripada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau imtathala ila hadihi walaupun dia taat atau mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun billahi alazim maka dia dikatakan kafir dengan Allah subhanahu wa taala qala Qala samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz. dia beliau berkata saya telah mendengar uh, Imam Abdul Aziz bin Baz Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah uh, saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah la tanfa'u qailuha tidak akan bermanfaat bagi seorang yang mengucapkan dan melafazkannya إذا كان لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم apabila dia tidak berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولا ينقاد لحكمه وشرعه dan tidak tunduk kepada hukum dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولا يعظم أمره ونهيه ولا يعظم أمره ونهيه dan tidak juga dia mengagungkan perintah dan larangan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Qala قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما shajara bainahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka. Allah Subhanahu wa taala tidak mereka beriman fala fala Fala rabbika la yu'minuna. Nah, mereka tidak katakan beriman kalau mereka tidak berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fi Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati-hati mereka suatu hal perkara yang haraj. taslima. Eh, apa namanya tidak srek atau tidak senang. Kemudian yu'adzimu. Dan tunduk dan tidaklah mereka tunduk kepada perintah atau hukum Rasulullah SAW secara totalitas. E, Qala rahimahullah. Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Au un au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi Atau dia berkeyakinan bahwasanya hukum selain daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum dia. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم غيره فهو كافر seperti orang yang mengagungkan mengkuduskan hukum-hukum tawawit atau tagut hukum sama hukum Islam هذا الأمر أيها الأحبة perkara ini wahai orang-orang yang kami cintai في مسألة الحكم di dalam masalah hukum bighairi ma anzal Allah dengan apa-apa selain hukum Allah berhukum dengan selain hukum Allah azza wajal fihi tafsil hal ini ada perinciannya Kuna asy-syekh qala fil bidayah man i'taqad di sini pertama kali Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan man i'taqada artinya orang yang beriktikad berkeyakinan al i'tiqad mahallahu Maka القلب maka i'tiqad itu adalah merupakan tempatnya di dalam hati. فمن اعتقد كفر أن حكم غير الله أفضل كفر Barang siapa yang bertekad berkeyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah lebih afdal, dia kufur. هذا يدل أن الشيخ يرى أن من لم يعتقد فهناك في الأمر تفصيل dan ini menunjukkan bahwa kepada kita bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kalau orang tidak beratikat, tidak berkeyakinan, maka hal ini ya, diperlukan perincian di dalam per dan mereka-mereka yang berpegang teguh dengan pembatal-pembatal dengan pembatal ini بأن من لم يحكم شرع الله فهو كافر مطلقا yaitu bahwasanya seseorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, syariat Allah, maka dia kafir secara mutlak. هم قد تمسكوا قبل ذلك بآية في كتاب الله Dan mereka juga sebelumnya berpegang dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Yaitu perkataan Allah Azza wa Jal, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia kafir. وهذا وهذه الآية قد ثبت عن ابن عباس وعطاء وغيرهم وجاء في تفسير هذه Dan datang الآية penafsiran, tafsiran ayat ini daripada sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas dan Aqa, Aqa. عن ابن عباس وعطاء وغيره Dan Ibnu Ibnu Abbas dan Aqa dan selainnya. Dan mereka berdua. بإسناد صحيح Dengan sanad yang sahih. فقد روى ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس Maka telah merayakan Imam Abu Jarir dengan sanad yang sahih daripada Imam daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas fi tafsirihi fi qouli ta'ala faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun yaitu di dalam penafsiran perkataan Allah tabaraka wa ta'ala wa man lam yahkum ma anzalallah dan seterusnya qala ada penafsiran dan perincian qala Ibnu Abbas رضي الله عنهما Ibnu Abbas telah menjelaskan tafsirnya radhiyallahu anhu قال هي به كفر Hah? هي به كفر Iya bi هي به كفر dan dia dengan demikian dikatakan satu kekufuran. Ayo. Baik, masuk. Jadi kufur. Ayo. Baik. وليس كفر بالله Bukan kufur kufur kufur kepada Allah Azza wa Jal. Walaysa kufrun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Bukan dikatakan dia kafir dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Wa fi riwayatin 'inda al-Hakim dalam satu riwayat di sisi Imam Hakim قال عند ابن عباس نعم وهو صحيح وقال الشيخ الألباني على شرط الشيخين dalam satu riwayat daripada Imam Hakim dalam Mustadrak, Fizul Mustadrak, Mustadrak. Naam. Dalam Mustadraknya dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ah, qala innahu laysa kufran yanqulu 'anil millah. Masalah hukum tersebut bukanlah kekufuran yang akan memindahkan dia daripada agama Allah Azza wa Jalla, bukan mengeluarkan. Qala kufrun duna kufur. Yaitu kekafiran yang bukan kafir. وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح كذلك Dan juga datang daripada At- Atha, عطاء بن عطاء. أبي رباح Atha ibn Abi Rabah. Satu Qal- riwayat daripada Atha ibn Abi Rabah. قال كفر دون كفر Dan وفي- beliau mengatakan wa- kekufuran bukan yang kafir, وفسق وفسق دون فسق kefasikan bukan suatu kefasikan mengeluarkan daripada Islam وجاء عن طاووس أيضا dan juga datang daripada Imam Tawus. Laisa huwa bikufrin yanqul 'anil millah. Bukan kekufuran yang mengeluarkan dia daripada Islam. Wa hadhihi al-athar dan riwayat-riwayat daripada para sahabat dan tabi'in ini kulluha thabitatun sahihah. Seluruhnya adalah thabitah, terdapat riwayat yang sahih daripada mereka. فهناك عدة صور للحكم بغير ما أنزل الله di sana ada berapa bentuk gambaran berhukum selain kepada hukum Allah Azza wa Jalla منها ما هو كفر مخرج من الملة Di antaranya ada kekufuran yang mengeluarkan dia daripada Islam ومنها ما هو كبيرة من الكبائر dan ada merupakan satu dosa besar daripada dosa besar dosa besar satu dosa besar daripada dosa-dosa besar yang ada. Fa innal ala kulli muslimin dan yang diwajibkan kepada setiap muslim adalah tahkim syara' Allah fi kulli umurih. Hendaklah mereka berhukum kepada syariat Allah di dalam segala urusan mereka. Fasuratul ula maka gambaran yang pertama adalah jahdu hukmillah. Seseorang yang menentang hukum Allah Azza wa Jalla. Fahadha kufrun billah, mukhrijun min al-millah. Ini adalah kekufuran yang akan mengeluarkan dia daripada Islam. An yujawwiza as-suratu tsaniyah yang gambaran kedua adalah an yujawwiza al-hukm bighairi ma anzal Allah. Yang kedua bentuknya adalah seseorang yang membolehkan hukum selain daripada hukum Allah Azza wa وهذا أيضا كفر مخرج من الملة Dan yang kedua ini juga adalah mengeluarkan dia daripada Islam. أن يساوي بين الحكم الوضعي والحكم الشرعي بين أه. حكم الله والحكم الوضعي يقول هم سواء هذا أيضا كفر مخرج من الملة Ada surah Talita. الثالثة Gambaran yang ketiga adalah seseorang yang menyamakan hukum Allah dengan hukum selain daripada Allah Azza wa Jal disamakan oleh dia dan ini juga termasuk perkara yang mengeluarkan dia daripada Islam. أن يقول أن حكم البشر والحكم الوضعي أفضل من حكم الله Atau dia mengatakan ada rabi'u lahu. الرابع Yang keempat adalah orang yang mengutamakan menganggap lebih utama hukum manusia daripada hukum Allah Azza wa Jal juga ini mengeluarkan dia daripada Islam. وهذا كفر مخرج من الملة dan ini adalah kekufuran yang akan mengeluarkan dia daripada Islam. An yahkuma an yahkuma bi ghairi ma anzalallah wa yaqul hadha huwa hukmullah. Ya. An yahkuma bil qawanin al wad'iyyah wa yaqul hadhihi hukmullah. Atau dia melaksanakan hukum mana hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla dilaksanakan demikian kemudian dikatakan ini adalah hukum Allah yang padahal itu adalah hukum manusia. Hukum buatan وهذا, manusia. وهذا كله كفر بالله Dan hal yang seperti ini itu adalah perkara yang akan mengeluarkan dia daripada agama Allah Azza wa Jalla. فهموا فهمتم ولا نعيد Paham فهمتوا kalau tidak pasti كمي ulang. كمي كمي كمي Kami, كمي Ke- ke- kamu, kamu, كمو kamu paham. كمو واحد. Atau kalian. أي. الصورة الأخيرة هي الصورة التي هي كبيرة من الكبائر Dan gambaran yang terakhir adalah itu bentuk kabiratun minal kabair. Artinya Wa- dosa besar daripada dosa besar yang ada. Isyada, yani yuhakimu hukma أنا أقول ghairallah. أقول لا أنا أقول أقول وهي Yaitu adalah, أن يحكم بغير ما أنزل الله yaitu di mana dia berhukum selain daripada hukum Allah. من أجل دنيا Dikarenakan dunia أو رشوة atau sogok أو ضعف مع اعتقاده atau lemah di dalam keyakinannya. أن حكم الله هو الحق Dia lemah dalam tikatnya bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling benar. وأن ما دون حكم الله هو باطل dan dia menga- mengetahui bahwasanya hukum selain daripada hukum Allah ada hukum yang batil فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر dan orang seperti ini adalah dianggap sebagai uh, melakukan satu dosa besar dari sekian dosa besar yang ada mungkin tu'id syuai ada asal طيب من من حكم بالقوانين الوضعية barang siapa yang berhukum dengan undang-undang buatan manusia لشهوة karena syahwatnya seperti kan أو رشوة atau karena sogok atau tama'in fi malin atau dia karena ketamakan dalam harta benda ma'tiqadihi anna ghayra hukum Allah batil disertai keyakinan dan etikatnya bahwasanya hukum selain hukum Allah adalah batil wa anna hukum Allah huwa wajib dan dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang wajib wa ya'lam min nafsihi annahu 'asi dan dia mengetahui bahwasanya yang dia lakukannya adalah salah. Fahada murtakibun li kabiratin kabair. Dan orang seperti ini dianggap sebagai orang yang telah melakukan satu dosa besar daripada dosa besar yang ada. Wadah. Jelas kata beliau. Ahlul bid'ah. Pelaku-pelaku bid'ah. La yufassiluna fi hadhihi al-akhirah mereka tidak memperinci dan mena, mena, mem, eh, tidak memperinci uh, yang terakhir ini. Maka mereka itu hanya berkeyakinan bahwasanya siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. dan sungguh telah lewat bagi kita bagaimana penafsiran daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه كفر دون كفر bahwa dia kekafiran bukan mengeluarkan dia daripada Islam. ثم هذه الآية Kemudian ayat-ayat ini kata beliau, ومن لم يحكم بما أنزل الله "Ma- barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, لم يخصصها الله عز وجل في الحاكم Allah tidak mengkhususkan perkara ini kepada seorang hakim. فالذي لم يحكم الله ويحكم شرع الله في أسمائه وصفاته فالذي لم يحكم شرع الله وكتاب Allah wa sunnah رسوله في الأسماء والصفات seseorang yang tidak berhukum la yuhakimu ayo lam yuhakim syariah في الأسماء والصفات seseorang yang tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya هذا لم يحكم لم يحكم بما انزل الله ini tidak dikatakan orang yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. فهو هذا ليس كافر عند أهل العلم هكذا بإطلاق إلا إذا أقيمت عليه الحجة Yang seperti ini eh, tidak dikatakan lam lam لم يح... ها؟ lam is'id. Aid syuyan. هذا الذي لم يحكم الكتاب والسنة في العقائد Coba. Ini orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah di dalam masalah akidah, aqaid, لم يحكم ب... لم يحكم ما أنزل الله لم يت... لم يحك... لم يحكم شريعة الله Dia tidak berhukum dengan syariat Allah Azza wa Jalla. وهذا الذي في بيته يسمح بالغناء ويسمح بالخمر ويسمح كذا لأولاده Seperti orang di dalam rumah tangganya mendengar nyanyi atau mendengarkan kepada keluarganya dan selainnya dan melakukan maksiat misalnya. لم يحكم شرع الله في بيته Dia tidak berhukum dengan syariat Allah yang ada di dalam rumah tangga sendiri. فهذه الآية للجميع Dan ayat ini kata beliau untuk seluruhnya. فلا يكفر إلا إذا استحل Yang dia tidak dikatakan kufur kecuali dia menganggap itu adalah halal. قال الشيخ عبد العزيز بن باز Eh, Imam Syekh Abdul Aziz bin Bas berkata, سئل ditanya beliau, وقال الطاغوت الطاغوت beliau mengatakan at-taghut تارة تارة يكون طاغوتا أصغر kadang-kadang taghut itu adalah berbentuk yang kecil. ليس موجود هذا شيء هنا Ini. هذا مثال مثال إيه. تارة يكون طاغوتا أصغر Kadang-kadang taghut itu adalah kecil, وتارة يكون طاغوتا أكبر kadang-kadang taghut itu besar. من حكم بغير ما أنزل الله Maka barang siapa yang berhukum selain yang diturunkan Allah, فهو طاغوت maka dia dikatakan taghut. فإن كان مع إقراره واعترافه بأنه عاص فهو طاغوت طغيانا أصغر فإن كان مع إقراره الشيخ يفصل هنا طاغوت أصغر طاغوت أكبر نعم. إن كان لا يستحل فهو طاغوت أصغر وإن كان يستحل من هنا Kalau seandainya eh, disertai dengan pengakuan dia, ikrar dia atau pengakuan dia bahwasanya maka dia dikatakan asin, dia dikatakan pelaku dosa. فهو طاغوت طغيانا أصغر Maka dia dikatakan tauhid yang melakukan kezaliman yang kecil. وإن كان يستحل ذلك ويستجيزه صار طاغوتا أكبر وكافر ضالا Tapi kalau seandainya dia menganggap halal uh, hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla tersebut dan dia membolehkannya, maka dia menjadi tauhid yang besar dan kafir wah, ضالا dan dia sesat. وإن حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لقرابة أو لعداوة أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص صار طاغوتا أصغر وصار ظالما فاجرا عاصيا لكن لا يكون بذلك يكون كافرا بذلك الكفر الأكبر ترجمة مضبوط طيب Oh iya. Kata beliau di sini, saya ulangi ya. Kata ana uid min awal ala akhir. Oh iya. Masalah dari masalah bil Arabi. Tawud kadang-kadang tawud itu adalah kadang-kadang tawud kecil, kadang-kadang besar. Nah, barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Azza Jal, siapapun berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia dikatakan tawud. Terus faingka nama ikrari, walaupun seandainya disertai dengan pengakuan dia, yaktiraf dia, bahwasanya dia adalah seorang yang melakukan dosa, maka dia dikatakan tawud, katakan tawud yang melakukan kezaliman yang kecil. Tetapi kalau seandainya dia menganggap halal, kum salimukum Allah azza wajalla yang halal oleh dia dan dianggap oleh dia dia membolehkannya, dianggap halal dan membolehkannya, hukum salimukum Allah azza wajalla tersebut, maka dia dikatakan sebagai tawud yang besar atau ka dan dia kafir sesat. Wa in hakama bighairi ma anzalallah, kalau seandainya dia berhukum selain hukum Allah tabaraka wa taala dia melaksanakan hukum selain hukum Allah tapi dikarenakan dia menerima sogok uang sogok atau karena yang berkasus itu adalah kaum kerabatnya atau dikarenakan permusuhan atau disebabkan sebab-sebab yang lain wa wa ya'lamu annahu asin sementara dia mengetahui bahwa dia adalah telah melakukan satu perbuatan maksiat kepada Allah Azza wajalla dosa. Maka dia seorang tawud dan asgar. Maka dia dikatakan tagut yang kecil. Dan dia juga dikatakan seorang yang zalim. Pelaku dosa. Dan berbuat maksiat kepada Allah Azza wajalla Akan tetapi dia yang seperti ini tidaklah dikatakan kafir dengan kekufuran tersebut. dari kata Dia dikatakan kafir lekal kufur akbar dia dikatakan tidak dikatakan kafir kafir yang besar yakni yang mengeluarkan daripada Islam tidak demikian kata beliau بقي مسألة بقي في حكم التحاكم إلى غير شرع الله في بلاد الكفر عند الضرورة بقي مسألة Tersisa masalah kata beliau yaitu berhukum kepada hukum selain hukum Allah di negeri kafir. وضحت ولا ايه؟ لا قبل. أي أصل آية. فلو أن مسلما تعامل مع كافر Kalau seandainya seorang muslimin terjadi permasalahan dengan seorang yang kafir. فأخذ ماله Misalnya orang kafir tadi mengambil harta bendanya. ولا يستطيع أن يحصل على ماله ولا يستطيع أن يحصل على ماله Dia tidak sanggup untuk mengembalikan atau mengambil kembali harta bendanya إلا بالتحاكم إلى تلك المحاكم التي في دول الكفر kecuali dia uh, berhukum dengan uh, kepada mahkamah negeri tersebut وهذه المحاكم هي كافرة في أصلها وهذه المحاكم هي كافرة في أصلها. Dan mahkamah-mahkamah tersebut adalah usulnya dasarnya adalah hukum yang kafir. لو إن امرأة مسلمة ظلمها زوجها المسلم. Kalau seandainya seorang wanita yang muslimah dizalim oleh suaminya yang muslim, ولم تستطيع أن تأخذ حقها إلا بالتحاكم yang dia tidak sanggup untuk mengambil haknya kecuali dengan berhukum إلا إلى هذه المحاكم kepada إلا إلى هذه المحاكم kecuali kepada mahkamah-mahkamah tersebut. ففي هذه الضرورة إذا تحققت هذه الضرورة إذا تحققت ضرورة إذا تحققت هذه أنه مضطر إلى الذهاب إلى المحاكم hal seperti ini kalau dia terpaksa untuk pergi kepada mahkamah-mahkamah yang bukan muslim tadi يجوز بشروط dibolehkan bagi dia untuk pergi ke mahkamah tersebut dengan syarat-syarat seperti berikut أن يكون الضرر بترك التح... بترك التحاكم متحقق ليس وهما أنها إذا تركت التحاكم إلى هذه المحكمة تضررت متحقق الضرر عليها misalnya kalau dia tidak pergi إذا ذهب إلى أنه إذا لم يذهب تحقق kalau- الضرر عليه kalau seandainya dia tidak pergi kepada mahkamah tersebut Sudah tentu akan terjadi mudarat pada dirinya. Mudarat, mudarat. Atau sahib mal يعني يتضرر لنفسه أن يكون هذا الذي يريد أن يترافع إلى المحكمة إذا lam يرتفع يلحقه ضرر kabir Kalau dia tidak pergi kepada mahkamah tersebut akan terjadi pada dirinya mudarat yang besar. Cuma Allah yujud tariq akhar Tidak ada ada solusi lain dan jalan lain kecuali tempat itu. وأن يكون المبلغ المبلغ أن يكون هذا المبلغ كبيرا dan uh, harta benda yang dia pertahankan itu adalah harta benda yang besar jumlahnya. فقد يكون التاجر لا تضره الألف ريال أو الخمسمائة ريال فيقول فهذا لا يذهب لا يذهب يكون تاجر غني فيكون الظلم ولا هذا 500 ريال ما تهمه ال 500 فهذا ضرر غير متحقق لا يذهب Kalau seandainya jumlahnya bukan besar, cuma 500 real atau 1000 real, dia pedagang yang besar sebagainya, tidak mudarat bagi dia, tidak ada masalah. ألا يتعدى المتحاكم ألا يتعدى المتحاكم الذي ذهب حقه الشرعي Ja- Dengan jangan syarat jangan sampai dia orang yang berhukum tadi melewati يتحدى ألا يتعدى حقه الشرعي tidak melewati dari batasan hak-haknya yang secara syariat, secara syar'i. فإن المحاكم الوضعية الكفرية فإن الله فإن المحاكم الوضعية sesungguhnya seorang hakim yang berhukum pada hukum buatan manusia قد تحكم له وتتعد بحقه وزيادة قد تحكم له قد تحكم لهذا الرجل صح. بحقه وزيادة Sah. قد تحكم تحكم إيه. لهذا الرجل بحقه وزيادة حقه خمسمائة ألف يحكم له مليون ونصف Bisa saja seorang hakim yang bukan berhukum dengan hukum Allah tadi, dia memutuskan perkara orang yang datang tadi bisa melebihi daripada hak dia. Yang biasanya haknya 500 real misalnya jadi 1000 gitu. هذا لا يجوز يأخذ حقه الشرعي ويرجع الباقي Dia yang seperti ini nggak boleh, tetap dia kembalikan yang hak dia sebagaimana yang ditetapkan. فانتبهوا يا أحبة إلى مسألة التحاكم مسألة الحكم غير ما أنزل الله Perhatikanlah wahai saudara saya tentang masalah berhukum selain daripada hukum Allah Azza wa Jalla. نحن في أنفسنا قد لا أحيانا نضعف ولا نحكم ما شرع الله Kita dalam jiwa kita juga kadang-kadang ada kelemahan. Kita tidak berhukum dengan apa? Dengan dengan syariat Allah Azza wa Haulai al-khawarij. Mereka-mereka kaum khawarij. Ja'alul kufur faqat al-muta'alliq bil hakim. Mereka datang kepada perkara kufur yang berhubungan dengan hakim. Faqat. Thumma lam yufassilu fi dhalik. Mereka tidak menafsilkan dan tidak memperinci hal yang demikian. وتركوا جميع ما يتعلق بالحكم غير ما أنزل الله Mereka meninggalkan seluruh perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum selain daripada hukum Allah Azza wa Jalla فيما لا يتعلق بالحاكم dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan seorang hakim. وأهملوا Hah? وأهملوا Dan mereka lalaikan, mereka biarkan. قال شيخ الإسلام الناقض الخامس Syekhul Islam bin eh, Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan pembatal Islam yang kelima. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر Yaitu adalah barang siapa yang membenci sesuatu dari apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengamalkan, beramal dengannya, maka dia dikatakan kafir. فيجب يا أيها الأحبة Maka wajib bagi kita, wahai orang yang saya cintai, محبة جميع ما شرعه الله عز وجل wajib bagi kita mencintai seluruh syariat Allah Azza wa Jal والرضا به dan meridhoi syariat tersebut والتسليم له dan tunduk kepadanya. وهي من مقتضى شهادة alla la ilaha illallah. Dan ini adalah merupakan tuntutan daripada persaksian kita alla ilaha illallah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah azza wajalla. Wa min syuruti la ilaha illallah madza? Di antara syarat-syarat la ilaha illallah apa dia? Al-mahabbah. Al-mahabbah, mencintai. Min syurut as-sab'ah. Ini adalah syarat yang ketujuh. Wa dhidduha al-bughl. Dan lawan daripada kecintaan adalah kebencian. فمن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى من مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد فقد انتفى في حقه الشرط أحد شروط لا إله إلا الله وهو شرط المحبة Barang siapa yang membenci membenci apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di sini berarti dia telah menghilangkan ya syarat daripada syarat la ilaha illallah yaitu adalah cinta kepada uh, kepada Allah Subhanahu wa taala itu kecinta pada Allah azza wajalla والشيخ استدل بقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم Maka Imam Muhammad bin Abdul Wahab ya be- berdalil yang perkataan Allah Azza wa Jal, Dzalika bi'annahum yang dibikinlah dikarenakan mereka-mereka tersebut membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya fa'ahbata amalahum. Maka Allah akan membatalkan amalan-amalan mereka tersebut. Hadzal bughd huwa halul munafiqin. Dan kebencian terhadap apa yang datang dari Rasulullah SAW tersebut adalah kebencian itu adalah merupakan keadaan kaum munafikin. قال تعالى في حال الكافرين أو عن قال تعالى عن الكافرين الله سبحانه وتعالى menjelaskan tentang orang yang kafir أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة أم يقولون به بل جاءهم بالحق وأكثرهم كلهم هذه الآية تفسير بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق bahkan datang kepada mereka suatu kebenaran, وأكثرهم للحق كارهون tapi kebanyakan mereka terhadap kebenaran itu adalah membencinya. وقال تعالى عن المنافقين Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum munafikin, ف- ف- ف- فرح المخلفون بمقعدهم telah bergembira orang-orang yang menyelisih خلاف رسول الله menyelisih apa-apa menyelisih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله dan mereka membenci eh, wakarihu أن يجاهدوا mereka بأموالهم membenci dan tidak men- tidak mau untuk berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa-jiwa mereka. وقال تعالى عن المنافقين Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan kaum munafikin, ولا يأتون الصلاة mereka tidaklah mendatangi salat tersebut illa wahum kusala kecuali mereka dalam keadaan bermalas-malasan wala yunfiquna illa wahum dan tidak mereka menginfakkan kecuali illa wahum kecuali mereka karihun mereka benci amilu mereka beramal wamtathalu mereka beramal dan mereka taat lakinnahum karihu dhalika fi qulubihim tapi mereka membenci yang demikian itu dalam hati-hati mereka fakanu kuffara maka mereka menjadi orang ku kufar. Tolong dibangunkan disuruh hubung mereka. Huna masalah. Di sini ada masalah kata beliau. Tabiat al-mar'ah eh, tabiat seseorang takrah tabiat seorang wanita an an yu'addida 'alaiha zawjuha. Seorang wanita atau seorang istri biasanya dia tidak menyenangi kalau suaminya melakukan ta'adud. Hal hiya kafirah bihada? Apakah wanita itu dikatakan kafir dengan perbuatannya? Ah, kafirah? La. Lيش syekh. La. Ada minal من Wa ana مثله minal الموحدين Hiya mu'minah wa muqir anna hadha syara' Allah. Dia adalah wanita yang mukminah dan dia mengakui syariat Allah Azza wa Jalla. Walakinnaha takrah ma tajidhu min murri dharrat. Tapi dia tidak menyenangi atau membenci apa-apa yang mendapatkan mudarat kepada dirinya. hadhihi tabi'ah fil mar'ah. Dan ini adalah merupakan tabiat dari seorang wanita. Wahwal kurhu at-tab'i Bahwa الكره الطبعي Dan ini adalah kebencian secara tabiatnya dia. طبيعة Tabiatnya dia. إلا إذا كرهت هذا أنه شرع الله وتتمنى أن الله لم يشرعه فهذا أمر خطير Kecuali dia membenci yang seperti ini dan dia tidak terlihat. إذا كرهت أن الله شرع شرع هذا Dia dia membenci bahwasanya Allah telah mensyariatkan hal tersebut. Kemudian dia membencinya. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya bagi dirinya. Di رحم sini membenci, الله membenci syariat Allah Azza wa Jalla. رحم الله الموحدين Nah, Semoga Allah رحم الله merahmati الموحدين orang-orang yang bertauhid. رحم الله الموحدين Allah Ustaz. مثال آخر Askariyah dhahak hurufah. مثال آخر قال عز وجل Misal yang lain kata beliau, Allah Azza wa Jalla ber, berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum." Telah diwajibkan kepada kalian berperang, tetapi berperang itu suatu kebencian, tidak senang kalian. فكيف الله عز وجل يقول من كره شيء شيخ الإسلام يقول من كره شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه فقد كفر وهنا الله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم Bagaimana seorang yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di sini, bahwasanya Allah telah mewajibkan, diwajibkan kepada kalian untuk berperang, sementara peperang itu adalah tidak senang kalian. أنا أسأل الآن سؤال أريد يجاوبني واحد مباشرة لا إيه. يتعلق بالدرس Saya bertanya kepada antum sekalian tetapi tidak berhubung dengan pelajaran. تحب القتال تحب القتال Senang, Tuhib al-qital. Sedang ber, sedang berperang itu <laughs> هذا خارج خارج الطبيعة البشرية <laughs> تحب القتال عادي جاوب جاوب عادي ما في ما هو من دين القتال عموما قل لهم قتال قتال ايه مش ضروري القتال يحب إيه. تحب القتل والقتال اسألهم تحب القتل والقتال هو sedang dibunuh atau membunuh gitu. Serang enggak berperang gitu. Dibunuh atau membunuh. Tuhib al-qatl wal-qital? Tuhib? Ayo tuhib. طبيعة البشر لا يحب القتال فأنت إذا سألت أي إنسان تقول تحب القتال يقول لك لا هو من هذا القبيل الكره الطبعي في البشر لا يحبون القتال لكن هل تحب الجهاد الذي فرضه الله عز وجل هنا نعم فالمراد كره لكم طبيعة البشر يكره القتل والقتال وضح Artinya di sini para rahmatullah berperang itu atau membunuh tersebut atau berperang itu adalah perkara kebencian dalam bentuk tabiat. Nggak suka orang, orang senang. Berbeda dengan orang misalnya berjihad yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia nggak boleh itu katakan membencinya atau tidak menyenanginya. Dan tidak maksud itu tabiat, harus dia mengikuti syariat Allah Azza wa Jal. فطبيعة الإنسان يكره إخراج المال Maka tabiat manusia adalah dia tidak senang mengeluarkan harta bendanya يكره الموت dan dia benci kepada kematian ويكره تعرض جسده للدماء dan dia eh, tidak senang untuk menyodorkan dirinya kepada penumpahan darah. Lakin akan tetapi huwa yuhibbu ma syara'a Allah min al-qital wa qital al-musyrikin. Tetapi dia mencintai apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla di berjihad. Wa yahtasibu dzalika nafsuhu wa malahu 'inda Allah. Dan dia mengharapkan dengan demikian harta bendanya dan dirinya apa-apa yang ada di di, di, di sisi Allah Azza wa Jalla. لذلك المجاهد في سبيل الله والشهيد أمن فتنة فتنة عذاب القبر Oleh karena itu orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dan syahid dia, maka dia akan terpelihara dan terhindar daripada azab kubur. كفى ببارقة السيوف كفى ببارقة السيوف له فتنة Uh, dan apa? ببارقة السيوف له فتنة Maka dengan uh, naungan cahaya pedang tersebut, dia akan terpelihara dan terjaga daripada fitnah, fitnah terkubur, ha? نعم daripada azab kubur. طيب قال ناخذ الناقض السادس Beliau menjelaskan pembatal yang ke-6. من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Yang keenam para rahmatullah Imam Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kepada kita yaitu pembatal Islam yang keenam barang siapa yang istihza memperolok-olok sedikit daripada din Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau ganjaran Allah Azza wa Jalla ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala atau memperolok-olok sanksi atau azab daripada Allah Subhanahu wa taala maka dia dikatakan kufur kafir. Dalilnya perkataan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita adalah katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah dengan Allah dan kemudian dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olokkan dan Allah Azza wa mengatakan tidak ada uzur bagi kalian sungguh kalian telah kufur kepada Allah setelah keimanan kalian itu dalilnya. هذا هذا الناقض أيها الأحبة Pembatal yang keenam nih wahai saudara yang kami cintai. ناقض مخيف ناقض مخيف Pembatal yang sangat menakutkan. فكم نجد من المستهزئين بدين الله Berapa banyak kita mendapatkan orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala di hari ini. وكم نجد من المستهزئين بصحابة رسول الله Berapa banyak kita melihat orang-orang yang memperolok sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. وكم نجد من المستهزئين بأحاديث رسول الله Yes. بأحاديث رسول الله Berapa banyak kita melihat orang-orang di hari ini memperolok-olok hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kam najid min al-mustahzi'in bin nukat wa ghayriha bi bin nukat النكت نكتة نكتة أي الذي يضحك القوم نكتة Nukta. يعني نكتة؟ نكتة قصة قصة يذكر قصص يضحك القوم قصة الذي يذكر قصص ويضحك القوم eh berapa banyak kita mendapatkan di hari ini orang-orang yang eh, apa namanya menceritakan kisah-kisah dengan tujuan untuk memperolok Allah Subhanahu wa taala. Buat orang tertawa. Buat orang tertawa. al di umum din kufur billah. Orang yang memperolok eh, secara umum agama Islam tersebut, maka dia dikatakan kufur kepada Allah Azza wa Taala. والشيخ رحمه الله ذكر هنا الثواب والعقاب على سبيل المثال Eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menyebutkan kepada kita daripada bentuk memperolok-olok itu adalah bentuk ganjarannya ganjaran Allah Azza wa Jalla dan kemudian sanksi daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk permisalan saja. وقد أجمع علماء الإسلام Sungguh ulama Islam telah mengumpulkan في جميع الأعصار والأمصار di seluruh eh, seluruh eh, apa namanya masa dan kota negara negeri. Ala kufri man istahza'a billah. Yaitu tentang kekufuran orang-orang yang memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Au rasulih atau orang yang memperolok-olok rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Au kitabih atau memperolok-olok kitabnya. Au syai'an min ad-din. syai'un min ad-din atau sesuatu yang terdapat dalam agama tersebut. وأجمعوا على أن من استهزأ بشيء من ذلك وأجمعوا على أن من استهزأ بشيء من ذلك dan mereka wajma'uha oh wajma'u dan mereka berijma sepakat atas orang-orang yang memperolok-olok sedikit daripada demikian wahwa muslimun dan dia muslim annahu yakunu bidzalika dan dia dikatakan dengan perbuatan demikian kafiran murtaddan 'anil Islam maka dia dikatakan seorang yang kafir yang keluar daripada Islam wa ajma'u dan para ulama ijma' ala dzalika atas demikian tersebut wa qalu yajib qatlahu mereka mengatakan para ulama ijma' wajib orang perolok-olok tadi untuk dibunuh qala al-imam Abu Bakar ibn al Munzir Berkata Imam Abu Bakar Ibn Munzir, "Ajma'a 'awamu ahli ilmi telah sepakat seluruh para ulama ala anna hadda man sabba nabi al qatil Atas seseorang yang menjela Nabi SAW wajib untuk dibunuh. Ana أنا قلت لكم في بداية النواقض هناك من النوا... في بداية شرح al-qawa'id. هناك من القو... النواقض قلبية وهناك كلهم Saya telah menjelaskan di awal-awal pelajaran kepada kalian tentang Nawqidul Islam itu adalah ada di sana pembatal Islam itu adalah berdasarkan perbuatan kalbi hati. وهناك نواقض عملية Dan ada juga pembatal-pembatal itu adalah dari sisi amalan. وهناك نواقض قولية Dan ada juga sisi pembatal-pembatal itu adalah bentuk kauliah perkataan ucapan. فه- فهذا الناقض من أيهما Dan ini pembatal ini dari mana sisi dua tadi? جاوب هذا Pembatal الناقض sekarang ini الثالث dari mana dia? Apakah kalbiyah atau fi'aliyah atau qauliyah? هو من النواقض القولية Qauliyah. هو من النواقض القولية شوفوا يا أخوة هذا الناقض خطير Ini adalah pembatal Islam yang berhubung dengan kauliah perkataan. ولو الذي يستهزئ ولو اعتقد أنه يمزح وأن دين الله حق والرسول هو أعظم خلق الله ودين الله عز وجل هو الحق لكنه مزح مجرد مزح النص صريح فدين الله عز وجل حكم بكفره Kalau seorang memperolok agama Allah Azza wa tersebut, Walaupun dalam bentuk dia uh, mazbizah artinya bersenda gurau tapi perkaranya perkara yang sahih, yang benar maka dia dikatakan kufur ha? Nah, kufur kufur dia katakan walau lam ya'taqid ma walaupun dia tidak beraktikat berkeyakinan dengan apa yang dia katakan fal ayat sariha dan ayat sangat jelas innama kunna nakhubu wa nal'ab dan sesungguhnya kami adalah sekedar eh, apa namanya berseda belaka. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam katakanlah apakah dengan ayat ya dengan Allah atau ayat dan ayat-ayatnya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam rasulnya. Kuntum tastahzi'un kalian memperolok-olokkan tidak ada udur sama sekali. Sungguh telah kufur kalian. Ya. Setelah kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. ya ahibba min Maka perhatikanlah wahai saudara-saudara saya yang saya cintai ya, masalah olok yang berhubungan dengan masalah agama ini. Hukum al-istihza bil ilmi wa ahlih. Hukum حكم الاستهزاء بالعلم وأهله hukum sekarang sekarang beliau menjelaskan hukum memperolok-olokkan ilmu dan para pemilik ilmu artinya ulama إن كان يستهزئ بهم كحرصهم على الدنيا أو أن هذا المطاوعة يحب الفلوس أو كذا فهذا معصية kalau dia memperolok-olokkan seorang alim tersebut dikarenakan dia adalah seorang yang sangat senang kepada dunia, senang kepada harta benda dan sebagainya, dia lakukan perolokan ini adalah perkara yang tidak la layak pura nah, maksiat itu adalah merupakan perbuatan maksiat kepada Allah azza wajalla katakan kafir dia wa in kana yastahzi' bihim min ajli dinihim wa yastahzi' bil ilm syar'i kalau seandainya dia memperolok seorang alim itu dikarenakan ilmu atau syariat yang dia bawa Fahadihi riddah. Ini dianggap sebagai riddah, keluar daripada Islam. Baqiya masalah akhirah. Tinggal permasalahan yang terakhir adalah hukum al-julus ma'al mustahzin bid-din. Hukum yang berhubungan duduk bersama orang-orang yang memperolok-olok agama. Sekarang duduk-duduk bersama orang-orang yang memperolok-olok agama. Bagaimana hukumnya? Masa ujib anak. Ana ya. masa ujib. Saya tidak menjawabnya kata beliau. Saya ujib Ibnu Baz. Dan akan menjawabnya adalah Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Qala rahimahullah. Berkata Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. "Idza jalasa. idza jalasa lahaulai mustahzi'in. Apabila duduk mereka-mereka yang memperolok-olokkan tadi. lam yunkir alaihim. Apabila duduk seseorang dengan orang-orang memperolok-olok agama tadi dan dia tidak mengingkarinya. Dan dia diam. Fadhahiruhul Zahirnya dia men, menyetujui. Wa illa wajibun ala man Kalau tidak sebenarnya diwajibkan terhadap orang yang duduk tadi. Ma'a man al Terhadap orang-orang yang mengatakan kebatilan tadi. Wa Dan mengingkari kebenaran. Wa yastahzi'u Dan dia memperolok-olok kebenaran tadi. Allah yajlis wajib baginya untuk tidak duduk dengan dia dengan mereka itu. Bal yaqum wa yufarik. Bal, bal yaqum wa yufarik. Bal uh, yaqum wa yufarik al-majlis. Eh, eh bahkan diwajibkan baginya untuk meninggalkan majelis itu. Idza lam yastati' al-inkar bil lisan. Kalau dia tidak sanggup mengingkari dengan lisannya, dengan lidahnya. Wa illa falyunkir wal yubayyin falyunkir Kalau tidak, hendaklah dia mengingkarinya atau menjelaskannya kesalahan orang-orang yang berbicara tentang kebatilan itu. Cara dengan batil itu. Qala rahimahullah, amma idha jalasa wa sakat, ma'nahu al-muwafaqah. Adapun seorang yang apabila duduk bersama orang-orang yang memperolok agama tadi, duduk dia, dan kemudian dia diam, maka makna daripada perbuatan dia itu, berarti dia adalah orang yang menyetujui perbuatan orang yang memperolok agama tadi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Syekh wa qara qawluhu ta'ala innakum idzan mithluhum. Eh, Syekh bin Baz membaca perkataan Allah Azza wa Jalla mengatakan innakum idzan jadi kalian adalah sama dengan mereka. Zahir al-Qur'an 'adam al udhur zahirnya daripada Al-Quran ini tidak memberikan udur sama sekali. Bal imma an yatakallam. Bahkan imma dia berbicara. Wa imma an yaqum atau dia berdiri dan meninggalkan tempat itu. Wa idza ankara wa bayyana al-batil dan apabila dia mengingkari perbuatan mereka dan menjelaskan perbuatan batil tersebut, faqad addama alaih. Sungguh dia telah menunaikan apa yang diwajibkan atasnya. أي سؤال يا أحبة في الدرس أي استفسار Apa ada pertanyaan tentang pelajaran ini atau ada besar saran dan sebagainya? فهمتم Paham tidak antum sekalian kata beliau? أعيد شيء أعيد Apakah perlu ada diulang? المسائل هذه مهمة Perkara ini sangat penting kata beliau. Idza dhabattumuha dafa'tum syubah katsira. Apabila kalian uh, kokoh di dalam memahaminya, kalian bisa menolak perkara-perkara yang banyak daripada demikian. Ila hina naqif subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sampai sini. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.